Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya Al-Imam Sa'di rahmatullah alaih yang diberi catatan kaki oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau, sekarang kita masih berada pada kaidah yang sangat besar yaitu ketika adanya tazahum. Tazahum itu bertumpuk-tumpuknya suatu amalan atau bertumpuk-tumpuknya suatu pekerjaan dan tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Kemarin kaidahnya untuk masalah itu, misalkan taruhlah ada beberapa perkara ibadah bertumpuk-tumpuk dalam artian nah barakallahu fikum banyak jumlahnya dan tidak bisa dilakukan dalam satu waktu, maka dahulukan yang paling afdalnya. Dahulukan yang paling afdalnya. Taruhlah sekarang bertabrakan antara wajib dan sunnah, maka dahulukan wajibnya, tinggalkan sunnahnya. Seperti antum misalkan solat, sunnah qabliyah zuhur misalkan. Kemudian kalau ditegakkan enam komat barakallahu fikum dikumandangkan komat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka tinggalkan solat sunnah tadi itu Naam dan beralihlah kepada solat wajib. Itu maksudnya. Karena nggak mungkin ini dilakukan secara bersamaan. Kemudian yang kaidah yang berikutnya yang kemarin sudah kita lewati juga yaitu mengenai apabila antum dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan kemungkaran atau kerusakan dan tidak bisa mengelak dari perbuatan-perbuatan tersebut tapi ada pilihan. Ada pilihan. Padahal sama-sama rusaknya, pilihlah yang paling ringan kerusakannya. Paham ya? Memilih yang paling ringan kerusakannya dikenal dengan kaidah apa? Irtikab akhaf ad-dararain. Yaitu menempuh melakukan salah satu dua bahaya yang paling ringannya. enam. salah satu dua bahaya, salah satu dua kerusakan yang paling ringannya. Seperti kisahnya apa kemarin? Seorang badui yang kencing dalam masjid. Saat itu kalau Rasulullah mau mengingkari bisa saja. Jangan kencing di situ, bisa. Tapi kenapa Rasulullah justru membiarkan tetap kencing sampai selesai? Karena itu tadi. Kalau seandainya saat itu diingatkan langsung, mungkin dia akan lari-lari nanti. Orang badui Biasanya jauh dari akhlak, jauh dari adab, paham ya? Nah, kalau diingatkan mungkin dia akan lari-lari, akhirnya apa? Air kencingnya berceceran di mana-mana. Kerusakan bukan? Kerusakan. Tapi kalau dia kencing di satu tempat itu, yang dirusak, ya cuma satu tempat itu aja. Lebih ringan berarti kan? Tinggal datangkan air, disiramkan sudah selesai. Karena saat itu lantainya tanahan itu istilahnya. Nah, mohon salah ya? Ewa. Itu termasuk dalil yang sangat kuat mengenai apa? Kaidah irtikab akhaf ad-dararain. Yaitu kalau seandainya ada dua perkara yang berbahaya, dua perkara yang itu merupakan kerusakan, antum dipaksa atau terpaksa harus mengerjakan salah satu di antara keduanya, maka memilih yang paling ringannya. Mohon insyaallah ya, memilih yang paling ringannya. Naam. Kita lihat sekarang berikutnya kata beliau, Wa min amsinatil qismil awal dan termasuk contoh-contoh jenis yang pertama, idza dhaqal waqtu lis au uqimat ta'ayyan fil maktubah. Apabila waktu sholat itu sangat sempit atau sholat sudah ditegakkan, maksud tegakkan sudah dikumandangkan komat, maka pastikan sholat wajib itu yang didahulukan. Maksudnya ya, nah barakallahu fikum, nah, maka sholat wajib didahulukan. Kenapa? Karena sholat sunnah, hukumnya sunnah, wajib perkara yang diperintahkan tapi dalam bentuk harus dikerjakan. Kan gitu, Saya kita lewati dulu kan. Contohnya sekarang antum sholat qabliyah zuhur baru dapat rokaat pertama tiba-tiba dikumandangkan komat Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alal falah qad qamatis salah qad qamatis salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah komat tegakkan itu antum apakah menyelesaikan salat sunnahnya atau langsung batalkan batalkan ikut salat wajibnya karena dikhawatirkan apa nanti terlambat salat wajibnya paham ini kalau dalam keadaan masih rakaat pertama tapi kalau dia berada di akhir-akhir, tinggal tasyahud akhir, paham ya? Tinggal tahiyat akhir itu, maka selesaikan, sempurnakan karena eman-eman dan tidak ketinggalan salat wajibnya. Paham maksudnya? Tapi kalau masih awal rakaat pertama Allahu Akbar, dengar komat langsung batalkan. Ikuti salat wajibnya. Mahum salah ya? Naam barakallahu fikum itu contohnya. Kita lihat penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa itu. Qala asy syekh al allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, kata beliau, Apabila idza dhaqa waktu shalah, apabila waktu salat itu sempit, fa innahu yuhram alaihi an yusalli nafilah, maka diharamkan bagi dia untuk salat nafilah, salat sunnah diharamkan bagi dia. Naam. Di salat, salat sunnah tersebut diharamkan bagi orang tadi karena apa? Waktunya benar-benar sudah sempit. Naam. Eh, sehingga apa enggak mungkin kalau dia gabungkan antara antara apa? Antara Salat wajib dengan salat sunnahnya. Wa idza matu shalah hurrima 'alaihi an yabtadi an-nafilah ini. Kalau salat sudah ditegakkan Allahu akbar salat maghrib dan mulai, maka haram bagi dia untuk memulai salat sunnah. Wah, ana mau salat sunnah dulu lah. Padahal maghrib sudah dimulai itu. Paham ya? Boleh enggak? Haram. Enggak boleh. Na'am barakallahu fiikum. Lakin hal yuhram 'alaihi an an yakmula ma mabtada bihi min salatin nafil? Ini penting ini. Tapi apakah diharamkan orang tersebut menyempurnakan salat yang sudah dia mulai salat sunnah yang dia mulai dah mulai salat sunnah dapat satu rakaat atau dua rakaat haram enggak kalau dia menyempurnakan dulu gitu loh kan yang mana yang mana istilahnya ya nah taruhlah dia dapat rakaat terakhir lah mendapatkan rakaat terakhir paham ya atau dia berada di tasyahud akhir lah paham ya Nah, kemudian ditegakkan salat. Allahu Akbar dah mulai takbir itu ya. Atau qomat sudah kumandangkan. Apakah boleh dia menyempurnakan salat dua rakaat tersebut atau harus batalkan ngikutin salat wajib? Kita lihat. Al-jawab fihi tafsil. Jawabannya ada rincian. Nah, jawabannya ada ada rincian. Nah, ada rincian yang kita lihat di sini. In uqimatis shalah wa huwa fil raq'atis tsaniyah ini penting ya. Fa innahu la yaqta'ha. Kalau salat ditegakkan, ya, maksudnya tegakkan di, di sini maksudnya apa? Dikumandangkan komat atau ditegakkan awal pun enggak masalah. Paham ya? dalam keadaan dia berada di rakaat kedua, maka jangan diputuskan. Bal yatimuha khafifatan bahkan disempurnakan secara ringan. Maksudnya enggak perlu panjang-panjang bacaannya gitu loh. Diperingan bacaannya, diperpendek. Paham belum? Seharusnya antum baca surat An-Nazi'at misalkan atau An-Naba, ya antum baca surat Al-Ikhlas lah taruhlah. Paham ya? Seperti itu, diperingan. Jadi jangan dibatalkan kalau dia sudah di rakaat kedua. Karena masih memungkinkan untuk menyusul surat wajib tadi itu. Paham belum? Tapi kalau dia berada di rokaat pertama, sangat-sangat jauh untuk menyusul. Bahkan nanti dikhawatirkan tergesa-gesa dalam sholatnya. Batalkan langsung ikut sholat wajib. Paham belum? Ini pada rokaat kedua ya, ingat-ingat ya rokaat kedua. Wa dalil dzalika qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam dalil mengenai hal tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang menjumpai atau mendapatkan satu rakaat dari salat, maka sungguh dia telah mendapatkan salat. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya dia nanti tetap dikatakan salat, tapi kalau ternyata kau terlambat ya harus menyempurnakan. Naam. Akhraj al-Bukhari Muslim. Wa hadha adraka rak'atan fi waqtin yajuzu fihi an yusalli. Nah, ini orang ini sudah mendapatkan na barakallahu fikum satu rakaat pada waktu yang apa? pada waktu yang diperbolehkan bagi dia untuk ikut salat. Fayatimmu salatah. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya orang tersebut ketika sholat sunnah sudah dapat satu rokaat, sudah dihitung sholatnya itu, maka hendaknya dia tidak meninggalkannya tapi menyempurnakannya. Paham maksudnya ya? Wa hadza adraka rak'atan fi waqtin dan orang ini yang sholat sunnah tadi itu sudah mendapatkan satu rokaat pada waktu yang yajuzu fihi an Pada waktu yang dia itu diperbolehkan untuk sholat. Kan awalnya belum datang imamnya. Dia sholat sunnah Allahu Akbar dapat satu rakaat. Waktu dia sholat sunnah itu boleh atau enggak? Boleh, karena imam belum datang. Ternyata setelah rakaat kedua datanglah imam itu loh. ketika rakaat sudah rakaat kedua datanglah imam. Nah, yang seperti ini jangan ditinggalkan sempurnakanlah. Kata beliau, fayatimmu musolatah maka hendaknya dia menyempurnakan sholatnya. Wa in uqimatis shalah wa huwa firrok atil ula fa innahu yaqta'ha. Ini, fa innahu Artinya jika Salat sudah ditegakkan dalam keadaan dia masih di rokaat pertama, maka hendaknya dia memutuskan salat tersebut. Dibatalkan salatnya langsung mengambil alih apa ikut salat yang wajib. Apa maksudnya ya? Nah, jangan malah nah tetap apa salat sunnah karena nanti khawatir dikhawatirkan terlambat mengikuti salat wajib. Mohon soal ini? Ayo na'am. Li'anna lam yudrik ar-rak'ah allati yudrik biha shalah. Dikarenakan dia tidak menjumpai atau mendapatkan rokaat yang Nah, barakallahu fikum, Solat tersebut dianggap apa? Sudah dianggap mendapatkan solat. Karena solat diatakan dianggap itu kalau sudah dapat satu rakaat itu loh. Itu baru dikatakan solat. Solat sunnah dua rakaat kalau dia sudah dapat satu, itu masuk dalam solat tadi itu sehingga jangan ditinggalkan tapi sempurnakan rakaat yang kedua itu loh. Tapi kalau masih rakaat pertama belum selesai, belum dianggap rakaat dalam solat, Makanya belum dianggap sempurna. Nah, Masalah tun permasalahan baru, mal jam'u baina ma sabaqa wa baina qaulin Nabi SAW idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah ini. Sekarang bagaimana cara mensinkronkan atau menggabungkan antara hadis yang sudah kita lewati tadi itu barang siapa mendapat satu rakaat maka sungguh dia telah mendapatkan salat dengan apa? Dengan hadis yang lainnya yaitu Rasulullah mengatakan apabila salat sudah tegakkan maka enggak ada salat lagi kecuali salat wajib. Apabila salat sudah tegakkan maka tidak ada salat lagi kecuali salat wajib. Itu hadisnya yang satunya. Kalau hadis yang pertama Barang siapa yang mendapatkan na'am barakallahu fikum satu rakaat dalam salat maka sungguh dia dikatakan sudah mendapatkan salat. Nah, cara mensinkronkannya bagaimana? Menggabungkannya. Hadis yang berikutnya, kalau salat sudah ditegakkan, salat wajib maksudnya ya, maka enggak ada salat lagi kecuali salat wajib itu. Mau enggak mau batalkan walaupun rakaat kedua. Kan gitu seakan-akan. Nah, barakallahu fikum. Padahal hadis yang pertama tadi apa? Barang siapa yang sudah mendapatkan satu rakaat dalam salat, maka dia dikatakan sudah mendapatkan sholatnya Seakan-akan kontradiksi. Nah, terus bagaimana ini? Diselesaikan atau tidak? Ini rokaat yang kedua ini kita lihat. Al-jawab tina ada yang mengatakan jawabannya Inna makna hadis makna hadisnya adalah ai la salata ibtida'an ini maksudnya. Jangan mengawali solat itu. Tidak ada salat kalau diawali pada saat ditegakkan salat wajib. Paham Maksudnya itu adalah mengawalinya itu nggak boleh gitu loh. Kalau sholat wajib ditegakkan Allahu Akbar, antum baru mau mulai sholat sunnah, nggak boleh. Paham itu maksudnya? Itu cara menggabungkan atau mensinkronkan hadis tadi itu. Wa dzalika li'annahu idza uqimatus shalah ibtada'at. Nam barakallahu fikum al-fariidhah. Atau wa dzalika li'annahu idza uqimatus shalah ibtada'at al-fariidhah, fala tabtadi' bi ghairiha. Artinya apa? Yang demikian itu dikarenakan kalau sholat itu sudah tegakkan, maka engkau sudah mulai harus memulai apa sholat wajibnya. Maka jangan kamu memulai sholat yang lainnya. Ini kalau sholat tegakkan ya, sholat sudah ditegakkan, kok antum mau mulai sholat sunnah? nggak boleh. Nah terus bagaimana langsung itu sholat wajibnya? Kalau permasalahan yang pertama tadi itu sudah dapat sholat sunnah tapi satu rakaat itu loh. Masuklah rakaat kedua komat. Apakah ditinggalkan rokaat tadi itu kemudian masuk ke salat wajib atau disempurnakan terlebih dahulu kita katakan selama masih memungkinkan sempurnakan. Sempurnakan dengan bacaan yang ringan. Sehingga dia tetap dapat dua rokaat salat sunnah sebelum salat wajib tadi itu. Paham maksudnya? Seperti itu. Naam. Ikhwana dan din azza wa jazakumullah kita lihat lagi berikutnya kata beliau Wa ala hadzal qaul naqul Berdasarkan pendapat yang ini maka kita katakan akmil nafilah idza kunta qad syara'ta fiha qabla al-iqamah ini. Oleh karena ini kita katakan sempurnakanlah salat sunnah apabila kamu memulainya sebelum ditegakkan atau sebelum dikumandangkan qomat. Kan kita mulai duluan Allahu akbar dapat satu rakaat masuk rakaat kedua langsung Allahu akbar Allahu akbar qomat. Paham ya? Nah, seperti itu. Kata beliau kalau kamu memulainya itu sebelum komat, maka sempurnakanlah sunat sunnahnya walau lam yabqa al fariidhah illa miqdar takbiratul ihram walaupun apa tidak tersisa sunat wajib walaupun nah, kata beliau kalau seandainya tidak tersisa padanya sunat wajib kecuali hanya na barakallahu fikum kadar takbiratul ihram yakni walau fatat karraqah ula wasani sama rabi'ah ini pendapat yang ini mengatakan tetap sempurnakanlah sunat sunnahmu walaupun kamu itu terlambat sunat wajibnya Nah, walaupun terlambat rokaat pertama, rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat keempat, tetap sempurnakan sunnah sunnahnya. Ini berdasarkan pendapat ini ya. Berdasarkan pendapat yang ini. Nah, walaupun qaulu pendapat yang kedua, anak qaulahu salata. Paham belum nih pendapat yang pertama tadi? Pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwasannya jangan kamu memulai solat permulaan awal solat ketika solat sudah ditegakkan, solat wajib maksudnya. Paham ya? Nah, kemudian kalau ternyata memulai sholat sunnahnya itu sebelum sholat wajib ditegakkan, sebelum komat, maka sempurnakanlah walaupun terlambat sholat wajibnya gitu loh. Menurut pendapat yang pertama ini. Al-Qaulus pendapat yang kedua, Anak qaulahu la salata, ucapan beliau salam salam tidak ada sholat maksudnya adalah yashmal ibtidah wal istidamah. Mencakup ibtidah mengawali sholat, wal istidamah melanjutkan sholat. Pemulung. Kalau yang kedua ini, ucap pendapat yang kedua ini mencakup apa? Baik yang mengawali sholat juga nggak boleh, melanjutkan sholat juga nggak boleh. Harus batal saat itu gitu loh. Paham belum? Paham soal yang kedua ini? Nah, kita lihat. Lakin akan tapi idza kana qad syar'a fi rak'ah tsaniyah faqad adraka hadis shalah nafilah fi waqtin laysat haraman alaih. Ini. Ini rinciannya bagus sekali yang kedua ini. Akan tapi kalau dia sudah memulai sholat tersebut Nah, barakallahu fiikum, kalau dia sudah mendapatkan dan mulai salat dan mendapatkan satu rakaat dan sekarang rokaat rakaat yang kedua, maka sungguh dia telah mendapatkan salat sunnah pada waktu yang bukan pada waktu yang tidak diharamkan atasnya. Paham belum? Kan dia memulainya kan ketika sebelum qomat. Allahu akbar. Kemudian rakaat kedua juga belum qomat juga, tapi belum selesai itu loh ya. Rakaat kedua ini baru Allahu akbar, mungkin sampai rukuk baru qomat itu loh maka sungguh dia telah mendapatkan apa? Salat sunnah tersebut pada waktu yang bukan waktu larangan. Kenapa bukan waktu larangan? Karena kalau sudah salat ditegakkan salat wajib, maka dilarang salat sunnah gitu loh. Seperti itu. Dan lihat, li'annahu qabla al-iqamah, karena dia memulai salatnya sebelum qomat memulai sholatnya sebelum komat. Ya juzulahu an yusalliya, maka boleh bagi dia untuk sholat. Waqat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man adraka rak'atan minas salah, faqad adraka as Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dalam eh, dari bagian salat tersebut maka sungguh dia telah mendapatkan salat. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kalau memungkinkan untuk sempurnakan sempurnakan. Eman-eman. Paham ya? Kalau memungkinkan untuk sempurnakan maka di sempurnakan salat tersebut. Na'am barakallahu fikum. Itu pendapat yang kuat. Tapi kalau nggak memungkinkan bagaimana tinggalkan langsung ikut sholat wajibnya. Naam. Ya mungkin masih rakaat pertama atau mungkin naam barakallahu fikum e, baru awal-awal sholatan itu, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa berikutnya yang sebaliknya itu Wa man alaihi qada'u Ramadan lam yakun lahu an yasuma naflan. Ini. Ini penting juga ini. Barang siapa yang punya kewajiban menggantikan puasa Ramadan, hutang mungkin ketika puasa Ramadan dia sakit atau lagi safar, paham ya? ketika puasa Ramadan dia nah barakallahu fikum lagi safar atau lagi sakit misalkan, maka enggak boleh bagi dia apa? Enggak boleh bagi dia untuk puasa sunnah yang lainnya sebelum menggantikan puasa Ramadan. Paham ya? Selesaikan dulu puasa Ramadannya. Setelah selesai puasa Ramadan, kalau dia punya hutang, lunasi dulu hutangnya. Paham ya? Kalau nah barakallahu fikum dia ingin puasa sunnah maka kata beliau dahulukan mengkodok puasa Ramadan dulu baru puasa sunnah dia lakukan. Paham maksudnya ya? Karena mengkodoknya wajib. Karena hukum asalnya kan wajib puasa Ramadan, ya enggak? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang nam barakallahu fikum lagi sakit atau safar maka hendaknya menggantikan di hari-hari yang lain. Paham maksudnya? Nah, jadi ketika dia misalkan enggak mampu puasa karena sakit atau karena safar, boleh dia enggak puasa, cuman nanti menggantikan di hari-hari yang lain. Sebelum dia mau puasa tatawu, puasa sunnah maka selesaikan dulu. Paham ya? Selesaikan dulu hutang puasa tadi itu, Padoknya didahulukan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, nomor satu itu, hadza ma dhahaba ilaihi al-muallif rahimahullah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh muallif yaitu al-Imam As-Sa'di rahmatullahi. alaihi. Wa huwa al-masyhur min al-madhhab. Inilah yang masyhur. Nah, barakallahu fikum yang ada pada madhab. Madhab ini biasanya madhab Hambali biasanya. Naam. Kalau madhab itu biasanya madhab Hambali. Mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Wasawab anna lahu an yatanaffal. Bisawmin illa idha dhaqal waqt. Tapi yang benar, na barakallahu fikum. Tapi ada ihtimal juga ya madhab terkadang madhab Imam Ahmad, terkadang madhab Imam Syafi'i, cuman ma'rufnya biasanya seperti itu. Na barakallahu fikum. Kalau disebutkan dalam syarah saya Muslim yang menawawi. kalau madhab itu biasanya Syafi'i. Namanya seperti itu. Waswab analahu an yatanaffal bisaumin yang benar. Ini pendapat yang benar. Pendapat yang benar boleh bagi dia puasa sunnah illa idza kalau waqt. Kecuali kalau apa? Naam barakallahu fikum waktunya sangat sempit. Jadi mau tidak mau dia harus apa? Bayar. Contohnya gini. Dia hutang 5 hari. Puasa Ramadan hutang berapa? 5 hari. Dia belum membayarnya sampai Sya'ban. Sya'ban setelah Sya'ban Ramadan kan? Waktunya sempit tinggal lima hari puasa Ramadan. Lah mau nggak mau dia harus gantikan dulu gitu loh. Nggak boleh dia langsung puasa Senin Kamis kemudian lima hari yang tadi nggak dibayar. Paham maksudnya? Seperti itu berarti kan waktunya sempit, tinggal lima hari lagi puasa Ramadan di bulan Sya'ban tadi itu dia malah mau puasa sunnah, nggak boleh. Gantikan dulu, puasa kodoknya diselesaikan dulu. Paham maksudnya? Naam. Kita lihat lagi. Kata beliau, bihaitsu lam yabqa min sya'ban illa miqdar ma ya kan? Dengan catatan apa? bulan Sya'ban itu tidak tersisa lagi kecuali apa? Kecuali seukuran atau sesuai dan kadar hutang puasa dia. Amun. Nah, jadi bulan Sya'ban tidak tersisa lagi kecuali apa? Seukuran atau nam sesuai dan kadar hutang puasa dia. Taruhlah dia hutangnya 10 hari. Eh, 10 6, 10 kali Ramadan dia enggak apa? Nah, barakallahu fikum, 10 hari tersebut dia enggak puasa Ramadan, maka ketika di bulan Sya'ban tersebut tinggal 10 hari terakhir ya mau enggak mau dia harus menggantikan dulu. Jangan puasa sunnah. Naam. Fahuna la yajuzu nafl. Di sini maka tidak boleh apa? Tidak boleh melakukan nafl. Tidak boleh melakukan apa? Puasa sunnah. Naam, karena waktunya sangat apa? sempit sekali. Naam, oleh karena itu ada yang sifatnya apa? wajib itu ada yang wajib. Nah, barakallahu fikum namanya muakkad, ada yang ada yang muassa, ada yang mudayyak. Muassa itu luas, kapan saja boleh mudayak itu yang sempit keadaannya, mau nggak mau ya harus saat itu juga. bang ya? Itu nggak boleh di nah dilakukan atau di nah barakallahu fikum laksanakan di waktu-waktu yang lainnya. Nah, contohnya apa yang muasak mudayak itu? Kalau yang mudayak apa contohnya? sholat lima waktu. sholat lima waktu itu kan kalau adzan duhur, waktu duhur, ya itu saja kan boleh nggak waktu duhur dilakukan di waktu asar hukum asalnya? nggak boleh kecuali safaran itu. Namanya waktunya mudayak namanya. Kalau muasa itu waktu yang sangat luas yang dikasih keluasan. Nah, barakallahu fikum seperti misalkan bayar puasa Ramadan ini. Kan dikasih keluasan sampai bulan Syaban boleh, tapi jangan lupa kan itu. Nah, seperti itu. Misalnya dalik contohnya, kata beliau contohnya, nah barakallahu fikum Rajulun alaihi asyratu ayyamin Ramadan. Ada orang dia punya hutang 10 hari Nah, barakallahu fikum dari bulan Ramadan atau puasa Ramadan, punya hutang 10 hari. Wa ahabba an yasuma shaum yaum Arafah. Dia ingin puasa hari Arafah, bayangkan. Wa yaum Asyura dan dia juga ingin puasa Asyura. Puasa Arafah tanggal berapa? Puasa Arafah pada tanggal berapa? Puasa Arafah, Arafah. 10 Idul Adha. 9 apa? Hijjah kan sampai terbalik. Puasa Arafah itu 9 Hijjah. 10 kan Idul Adha, enggak boleh puasa, haram. Wa yaum Asyura, ya, puasa Asyura tanggal berapa? Tanggal berapa? Sepuluh Muharram tapi kan disyariatkan karena untuk menyelisihi orang-orang ahlu kitab Eh, orang-orang Yahud karena mereka mengagungkan pada tanggal 10 tersebut. Nah, kata mereka karena diselamatkannya Musa alaihissalam dari kejaran Firaun atau yang semisalnya, akhirnya Rasulullah mengatakan kalau nanti tahun depan aku masih hidup, niscaya aku akan puasa tanggal sekian. Berapa berarti? 9. 9 10 ya. Itu diasyarakan 9 10. Kalau Asyura itu aslinya tanggal sepuluh, cuman Rasulullah sudah berazam bertekad bulat untuk puasa tanggal 9 tersebut karena apa? Karena Nah, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi tadi itu karena lebih berhak untuk nah memuliakan Nabi Musa alaihissalam. yajuzu lahu adzalik 'alal qaul rajih. Boleh. Boleh dia ya. Boleh dia puasa Arafah, boleh juga puasa Asyura. Nah, karena hutang puasa Ramadannya berapa? 10 10 hari hutangnya. Naam. Li'anal waqta muwassa' ya kan? Karena waktunya luas. Waktu luas, waktu bayar puasa Ramadannya luas. Mulai dari kapan? Syawal sampai Syaban. Ramadan enggak boleh. Syawal sama Sya'ban luas anu sekali. Ya enggak? Nah, itu loh. Jadi boleh ketika puasa Arafah, puasa Arafah walaupun belum lunas. Eh, membayar hutang puasa Ramadan. Puasa Asyura, puasa Asyura walaupun belum lunas, membayar hutang puasa Ramadan. Fa huwa kal insan alladhi yusalli naflan ba'da dukhulil waqt ma'asiyatul waqt ini. Yang seperti ini seperti apa kata beliau? Orang tersebut seperti orang yang dia tuh salat sunnah setelah masuknya waktu bersamaan waktunya masih luas. Paham belum? Contohnya masuk waktu duhur, otomatis kita sholat sunnah dulu. Waktunya masih luas dia. Dia sholat sunnah terlebih dahulu. Paham ya? Diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum karena waktunya masih luas. Kecuali ketika sholat duhur, adzan duhur dikumandangkan, ya kan? Kemudian nanti mungkin ada aktivitas atau ada kegiatan sehingga ketika antum masuk masjid sudah ditegakkan iqamah, enggak boleh mengawali sholat sunnah. Karena waktunya sudah mudhayyak dan sempit sekali. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Bahkan bisa dikatakan sudah tidak diperbolehkan. Nah. Kita lihat sini. yajuzu lil insani idza zalat asy-syams wa halat salatu adh-dhuhr. Maka diperbolehkan bagi seorang apabila matahari sudah tergelincir, nah dan diperbolehkan untuk sunat zuhur an yatanaffal ila an yudanyakul waqt. Diperbolehkan bagi dia untuk salat sunnah sampai waktunya benar-benar sempit. Maksudnya kalau sudah sempit sekali waktunya jangan dilanjutkan gitu. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Jadi dilihat apa? Melihat keadaan waktunya. Mohon sholat. Nah, karena sholat itu sudah tetapkan waktu-waktunya. Sebagaimana firman Allah taala, Na'am ahsan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditetapkan bagi kaum muminin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Salat fajar, salat subuh, kapan waktunya? Ketika terbit apa? Fajar shadiq. Karena fajar ada dua, fajar shadiq sama fajar kadib. Fajar kadib itu kalau ufuk bagian timur, kalau misalkan antum di atas gunung atau di pantai gitu biasanya nampak. Itu nanti fajar kadib tersebut ada semacam cahaya putih. Tapi cahaya ini tidak apa? Tidak meluas. Bahkan nanti hilang lagi cahayanya. atau perhatikan antum lama-lama hilang lagi, muncul gelap lagi. Itu namanya fajar apa? Kadib. Itu biasanya adzan pertama, waktu sahur. Paham ya? Tapi kalau fajar shadiq tidak. Kalau fajar shadiq di ufuk bagian timur, eh, tempat terbitnya matahari, atau amati antum perhatikan. Nanti akan timbul atau akan muncul cahaya yang warnanya putih. Cahaya putih ini menyebar. Ya, jadi menyebar atau melihat banyak gitu dan itu nanti semakin terang terang terang terang sampai pagi. Itu namanya fajar sodik Itu masuk waktu subuh. Waktu duhur kapan? Eh, ketika matahari sudah zawal. Eh, batas zawal maksudnya ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat, bayangan sudah mulai ke timur. Nah, barakallahu fiikum itu dikatakan sudah zawal. Nah, ketika zawal tersebut Nah, barakallahu fikum setelah tergelincirnya matahari, setelah zawalnya matahari tersebut, maka awal-awal masuk waktu salat zuhur. Nah, kemudian kapan waktu salat asar antum? Kalau dilihat dengan ukuran bagaimana? Ketika apa? Ewa. Nah, ketika apa? Ketika bayangan benda tersebut sama. Contohnya ini benda diberdirikan gini, Paham ya? Afan kalau anak anak menggambarkan dari sini. Taruh matahari dari sini, matahari ke sana misalkan. Nah, ke barat lah, taruhlah ke barat itu, Otomatis kan kalau matahari ke barat, bayangan kan ke timur. Kalau bayangan tersebut sudah melebihi barangnya ini, bendanya ini ke timur, itu sudah mulai awal zawal sudah. Paham ya? Tapi kalau masih di tengah-tengah haram untuk salat. Pas tengah-tengah haram untuk salat. Kan sudah kita lewati. Larangan yang dilarang untuk salat kan ada lima Larangan keras, larangan ringan. Larangan keras kapan? Apa? Larangan keras kapan? Ketika terbit matahari. Kedua, terbenam matahari. Ketiga, matahari tengah-tengah tadi itu. Paham ya? Nah, itu larangan keras. Ada pun larangan ringan kapan dan kapan? Eh, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Nah, jadi nunggu dulu. Ketika matahari sudah ke barat, nunggu dulu. Bayangannya itu sudah melebihi benda itu belum? Kalau sudah, berarti sudah mulai awal zawal itu nanti. Nah, waktu sholat asar, nanti kalau bayangan seperti ukurannya benda tadi. Karena segini berarti diperkirakan seginilah. Bayangannya itu seukuran benda ini ditambahkan zawalnya sedikit. Paham ya? Ditambahkan enam bayangan ketika zawal sedikit. Itu sudah dikatakan masuk waktu asar. Paham ya? Waktu maghrib kapan? Ketika terbenamnya matahari. Ketika terbenam matahari antum lihat ufuk bagian barat apa yang terjadi? Ada cahaya apa? Semacam ketingga-tinggaan itu ya, merah ketingga-tinggaan itu. Nah, itu masih waktu waktu maghrib itu sampai nanti itu nanti dah hilang mulai gelap masuk waktu sholat isya paham ya itu kalau pakai nah barakallahu fikum perputaran atau istilahnya ukuran dengan apa dengan matahari seperti itu nah dan itu yang rajih barakallahu fikum na'am kita lanjutkan lagi kata beliau apabila matahari sudah tergelincir maka diperbolehkan bagi dia untuk sholat duhur tadi nah barakallahu fikum maka dibolehkan juga dia untuk sholat apa sunnah selama apa nah sampai sampai waktunya sudah sempit jadi diperbolehkan dia untuk sholat sunnah selama waktunya sudah, selama waktunya masih luas sampai waktunya sempit amit tuha ini seperti seperti itu pula li'anna waktal qada muwassa' wa la illa idabak yam sya'ban dimikdari karena waktu mengkodok puasa Ramadan itu luas eh, mengkodok waktu nah mengkodok puasa Ramadan itu sangat luas sekali mengkodok puasa Ramadan. Nah, barakallahu fikum. Waktunya luas mulai dari Syawal sampai Sya'ban lagi. Kata beliau, maka tidak akan terjadi kesempitan sampai kecuali apabila apa? Sya'ban itu tinggal tersisa jumlah hutang puasa dia. Itu baru benar-benar sempit. Hutang puasa 10 hari tahulah. Dia berada di bulan Sya'ban. Tinggal 10 hari lagi atau tinggal 15 hari lagi. Sempit enggak waktunya? Sempit. Saat itu enggak boleh puasa sunnah. Harus bayar puasa wajib atau puasa Ramadan yang dia tinggalkan tadi itu. Paham soal ini ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah berikutnya kata beliau Walakin halil aula an yasuma nafal awal awil aula an al faridah. Sekarang untuk masalah afdalnya. Yang aula, yang afdalnya, yang pantasnya. Nah, barakallahu fikum, apakah dia eh, untuk puasa sunnah atau puasa wajib dalam keadaan seperti itu? Yang afdal yang mana? Al-jawab al-aula an yaqdiyal faridah. Yang paling aula adalah puasa apa? Menggantikan puasa wajib dulu. Taruhlah kemarin bulan apa? Syawal. Antum puasa Ramadan, hutang 7 hari taruhlah. Itu lebih abdulnya antum ganti dulu. Karena masih waktunya masih luas untuk puasa Syawal satu bulan. Antum gantikan 7 hari masih sisa enggak bulan Syawalnya? Masih sisa. Sehingga apa? Gantikan dulu 7 hari itu baru puasa Syawal. Paham ya? Karena puasa Syawal sunnah hukumnya. Kecuali kalau nggak punya hutang baru langsungan, bagus. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi dilihat dulu. Kecuali kalau waktunya sempit, antum hutangnya apa? Hutang puasa Ramadannya barakallahu fikum 25 hari. Wah, berarti otomatis apa? Puasa Syawal tinggal apa? Tinggal 5 hari lagi waktunya kan. Di situ antum boleh puasa Syawal dulu. Karena apa? Menggantikan puasa Ramadan waktunya luas bisa ditunda sampai Sya'ban nanti. Dan di situ antum nggak memungkinkan untuk puasa Syawal kalau antum menggantikan puasa Ramadan dulu. Ya enggak? Antum menggantikan puasa Ramadan 25 hari. Padahal, padahal keabdolan puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Padahal antum sudah berada di hari ke hutang antum berapa jumlahnya nih? 25 hari. Paham maksudnya? Yang seperti itu keadaannya maka boleh puasa Syawal dulu ditunda membayar apa? puasa Ramadan. Mahum salah ini ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. anda lihat sini. Kata beliau fayuqal badal an tasuma yawm Arafah li'annahu Arafah. Kita lihat dulu. Kata beliau al aula an yaqdiyal faridah. Yang paling pantasnya hendaknya dia menggantikan puasa wajib. Puasa Ramadan maksudnya. Fayuqal maka dikatakan badal antasuma yom yawm Arafah li'annahu Arafah sum yom Arafah qada'an. Sebagai pengganti antum atau kamu puasa Arafah dikarenakan itu adalah Arafah, maka puasalah kamu. Puasa Arafah sebagai qada. Paham ya? Sebagai qadanya. Wa rubbama yaktubullahu laka ajru yaumi Arafah. Dan bisa jadi kamu akan apa? Allah Taala akan menulis untukmu pahala puasa hari Arafah tersebut. Wa kadzalika yuqal fi Asyura. Seperti itu pula dikatakan apa? Nah pada puasa Asyura 9 10 bulan apa? Puasa Asyura ini Muharram na'am. Wa fi ayyamil bid. Ayyamil bid 13, 14, 15. Wa fil isnin wal khamis dan puasa Senin dan Kamis. Nah barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya kalau seandainya antum memungkinkan atau menggantikan puasa Ramadan dahulukan. Nah, tapi kalau waktunya sangat sempit, maka nggak boleh lagi puasa sunnah, harus mendahulukan puasa menggantikan puasa Ramadan tadi. Tapi kalau waktunya luas, diperbolehkan. Diperbolehkan, tapi lebih bagusnya kalau yang namanya hutang puasa segera ditunaikan karena kalau ditunda-tunda itu lupa biasanya. Ya kan? Kalau tunda-tunda itu lupa, akhirnya kalau lupa ujung-ujungnya tidak apa? Tidak melaksanakan atau tidak puasa Ramadan. Allah masalah Masalatun permasalahan yang baru. Hal lahu an yajma' baina qada'i Ramadan wa shiyam sittin Syawal ini. Pembahasan yang mungkin pernah kita dengar Apakah boleh dia menggabungkan antara menggantikan puasa Ramadan dengan puasa 6 Syawal? Antum taruhlah puasa Ramadannya hutang 6 hari. Puasa Syawal berapa hari? 6 hari jugaan itu. Nah, boleh nggak digabungkan itu loh? Tak niatkan bareng aja lah biar clear. Hutang selesai, plus dapat Syawalnya gitu loh. Kamu belum? Kita lihat. Padahal hukumnya beda. Membayar hutang puasa Ramadan wajib. Puasa Syawal sendiri hukumnya apa? Sunnah. Tapi dia pengennya simpel gitu loh. Wahana Pak, simpel aja lah karena keburu kerja ini keburu masuk kerja. Jadi tak gabung antara puasa Ramadan yang hutang 6 hari tadi dengan puasa Syawal 6 hari. Nah, kita lihat. Al-jawab la. Jawabannya enggak boleh digabung. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu." Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia mengikutkan mengikuti setelah puasa Ramadan tersebut dengan puasa Syawal. Berarti kelirkan dulu puasa Ramadannya, nggak bisa digabung. Dalam kaidah juga sebutkan kalau puasa sunnah dengan puasa wajib, nah barakallahu fikum itu juga tidak bisa digabung. Paham ya? Tapi kalau sama-sama sunnahnya boleh nggak? Boleh. Puasa Senin Kamis digabung dengan puasa Dawud. Bisa enggak, Akhumar? Puasa Senin Kamis digabung dengan niatnya puasa Dawud. Bisa karena sama-sama sunnahnya. Paham belum? Kalau ini kan wajib dengan sunnah, nggak bisa antum gabung gitu loh. Nah, ya, nah puasa Ramadan wajib, puasa Syawal sunnah. jauh Muslim. Waladhi alaihi qada' min min Ramadan la yuqal innahu shoma Ramadan. Ya kan? Kalau dia itu masih punya hutang puasa Ramadan, dia nggak dikatakan puasa Ramadan. Nah kenapa? Puasa Ramadan kan full penuh satu bulan gitu loh. Jadi kalau masih kosong, masih lobang itu nggak dikatakan dia puasa Ramadan. Masih punya hutang puasa Ramadan gitu loh. Masih punya hutang puasa Ramadan. Fala tadkhul fi mas'alatina ini enggak masuk dalam permasalahan kita. anna siyama sabti min Syawal min babir ratiba allati ba'da shalah. Karena puasa 6 hari di bulan Syawal tersebut merupakan bab salat sunnah setelah apa? Salat ratibah setelah salat wajib. Mirip seperti itu. Paham ya? Mirip seperti itu. Contohnya antum salat 4 rakaat sebelum duhur digabung dengan salat duhur sekalian. Nah, tak gabung sekaliannya biar clear gitu kan ya. Salat sunnah plus digabung salat duhur 4 rakaat. Sah enggak kira-kira? Enggak sah. makanya Harus pisah itu. Salat sunnah sendiri, salat duhur sendiri karena wajib dengan sunnah itu ya. Yang bisa digabung itu kalau hukumnya sama. Hukumnya dua-duanya apa? Sama. Paham belum? Nah, contohnya mandi junub dengan mandi Jumat. Antum mandi junub wajib enggak? Wajib. Mandi Jumat juga wajib. Nah, di situ nanti antum gabung enggak masalah. Dalam satu mandi diniatkan dua, dua apa? Dua Enam satu amalan, dua niatan, enggak masalah karena hukumnya sama. Seperti itu. Kita lihat. amalau far amma lau farotna anna alaihi kafarah falahu an yasumaha qabla siyam sitt. Adapun kalau seandainya taruhlah nah barakallahu fikum kita eh, takdirkan bahwasanya dia itu punya hutang kafarah maka bagi dia untuk apa puasa kafarah sebelum puasa enam Syawal. Lakin labudda budda an takuna siyam Naam fi Syawal. Akan tapi harus dia tetap apa? Puasanya nah barakallahu fikum 6 hari di bulan Syawal tersebut, enggak boleh di bulan yang lainnya. Paham maksudnya ini ya? Jadi posisinya kesimpulannya itu kalau dia punya hutang puasa Ramadan, selesaikan dulu hutangnya, baru dia melakukan puasa sunnah yang yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau seandainya dia waktunya sangat sempit, tidak memungkinkan dia untuk menggantikannya di bulan Syawal tersebut, maka boleh dia puasa Syawal dulu, menggantikan puasa Ramadan di bulan-bulan yang lainnya karena waktunya muasa, waktunya masih luas. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.